وسلم ثم إلى أرواح جميع آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وجميع أزواجه الطاهرة أمهات المؤمنين وأهل بيته وذرياته أجمعين وأصحابه والتابعين والتابع تابعين من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح جميع ساداتنا الصوفية خصوصا منهم سيدنا الإمام جنات البغدادي وسيدي معرف الكرخي وسيدي بشر الحافي وسيدي أبي يزيد البسطامي وسيدي بهودين الشبندي وسيدي أبي حسن الشاذلي وسيدي عبد القادر الجيلاني وسيدي مدين المغربي ثم إلى أرواح ثم إلى سيدي أحمد الرفاعي ثم إلى أرواح جميع ساداتنا الصوفية أينما كانت أرواحهم وأينما تكون ثم إلى أرواح جميع ساداتنا العلويين خصوصا منهم سيدنا الإمام المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا عبيد الله بن أحمد بن عيسى وسيدنا علوي بن عبيد الله بن أحمد بن عيسى وسيدي الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وسيدي الأهوي عبد الرحمن بن محمد الزقاف وسيدي الأهوي بكر سكران والحبيب علي بن بكر سكران والحبيب عبد الله بن بكر العيدروس بن بكر وعبد الله العيدروس أدمي وسيدي فخر الوجود الشيخ بكر بن سالم والحبيب أحمد بن محمد صيب الشيخ الحبسي والحبيب عبد الرحمن بن محمد بن عرش الجفري والحبيب يوسف بن عابد الحسني والحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي بن عبد الله باراس ثم إلى سيدي الحبيب عبد الله بن علوي الحداد والحبيب أحمد بن زين الحبشي والحبيب حسن بن صالح البهر الجفري والحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر ثم إلى روسيدي وحبيبي الحبيب بكر بن عبد الله بن طالب وصوله وأصوله ذوي الحقوق عليه أجمعين ثم إلى روسيدي والشيخ وقدوتنا الله حبيبي علي بن محمد بن حسين الحمسي ولوالديه الحبيب محمد بن حسين الحمسي والأبو العالمية بنت حسين الهدي الجفري ومشايخه وتلامذته وإخواته وإخواني وأزواجه وسنب فاطمة من محمد ولا خاله وجميع أولاد حبيبنا علي الحبيب عبد الله الحبيب محمد والحبيب أحمد والحبيب علي الباخريجه وصلي وفرهم ثم إلى رسيدي والشيخ وقدوتنا الله حبيبي محمد أنيس بن علي الحبشي ولوالديه سنهب خديجة بن علي البدر وزوجته هب الشفاء بطه بن عبد الزقاف ولوالديها وابن عمي علي بن محمد أنيس الحبشي ولد وسن إرفان ثم إلى رجبتي أحمد بن عبد الرحمن العدرس وجدي عبد الرحمن بن حسين عزيز بن علي بن محمد الحبشي وجدتي بيتي وزارة طلحة وخلي حسين وخالي أبي ميزان أم عيدوس أم عاقل معقل خالتي نور خالتي وزنا خالتي فاطمة خالتي خالي أحمد فاطمة ثم إلى الشريف الصويب بن عبد الله مسلم الشريفة زهرة فاتحة بنت فاسد بن سلمة الشريفة عائشة بنت إبراهيم حسني ثم إلى روح الحبيب علي بن سقاف الحبيب محمد نجيب بن طه بن الزقاف وبابا dari jadi ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم ومن كان في السابق حاضرا معنا ثم إلى أرواح جميع أهل التفاس من أموات المسلمين وأهل غربت بقونا من أموات المسلمين وأهل معلى والبقي والزنبل والفرات والأقدار وجميع تراب البشر أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم بركات في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يجعل هذا المجلس معمر بالخيرات ونفحات والأسرار بركات واجعل من تعلم فيه وعلم فيه من خير عباد وارزقنا لكم جميعا علوما نافية وعملا متقبلة وقلوبا سالمة ولسانا ذاكرا وأن الله يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين ويفقهنا وإياكم في الدين ويجعلنا وإياكم من عباده الصالحين من العلماء العاملين المخلصين وجل كريم وأن الله يرزقنا لكم جميعا العافية ودوام العافية والشكر على العافية والتمام العافية والعافية من كل آذية بلية وأن الله يحفظنا وأهلنا ووالدينا وأزواجنا وأولادنا وبناتنا وذريتنا وأصحابنا ومن له تعلق بنا من أوصانا بالدعاء من أحسن إلينا من جميع العاصي والذنوب والآفة والسيئات والبلاء الفتن ما ظهر منها وبطن وأن الله يرزقنا جميعا أرزاقا كثيرة طيبة في حسية والمعنوية بدون تاب طيب، من شرطه الله ملطف والعافية والسلامة التوفيق الهداية والرضا العناية وارزقنا جميعا حسن الخاتمة عند الموت بعد عمر طويل في طاعته ملطف والعفو والعافية والسلام السلامة التوفيق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 Ini ada suara yang pecah, speaker yang mana yang pecah atau kekerasan? Yang atas satu ini, dimatikan bisa? satu dua. Ya, begini lebih enak. Cukup jelas? Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, bapak-bapak, ibu-ibu, alhamdulillah kita bisa ketemu kembali di Majelis ar dalam keadaan sehat walafiah. Insyaallah yang sakit jadi sehat, yang sehat awet sehatnya sampai nanti ketika meninggal dunia husnul khatimah amin Allahumma amin sebelum kita ngaji bareng bagi yang sudah dapat air mineral Coba dilihat di bawahnya Di bawahnya itu ada tulisan Nah itu ada hadiah Nanti hadiahnya bisa diambil Waktu pulang di depan Ya Nanti hadiahnya bisa diambil waktu pulang Di depan Di depan di mana? Di tempat toko Alibaba jualan ya Ya Itu saya janjikan tiap Jumat kan 50 item hadiah. Jumat kemarin dipending, jadi malam ini ada 100 item hadiah. Ya dilihat. Jadi kalau yang yang di bawahnya kosong berarti belum belum rezekinya. Tenang, motor sama sepeda sepeda ontel ini akan saya undi nanti Jumat akhir. Maksud saya silahkan berlomba-lomba kuat-kuatan sholawat Ya masing-masing nyolawati Nanti lihat yang sholawatnya paling kuat Insya Allah yang paling Paling dapat nanti Insya Allah Lagi ibu Ya ibu-ibu Coba usahakan lihat Lihat air mineralnya tanpa tanpa bersuara Kira-kira bisa enggak? Ya, lihat air mineralnya tanpa bersuara. Sudah ibu-ibu Kehebohannya udah selesai belum? Ya, itu hadiahnya beberapa buku sama mungkin Rida untuk yang Jumat ini. Nanti Jumat depan 50 itemnya yang jelas bukan buku dan lain sebagainya. Apalagi wallahu a'lam. Kenapa motor ini saya pajang, kenapa sepeda ontel ini saya pajang di sini, gitu ya. Siapa tahu Jumat depan nambah lagi. Siapa tahu Jumat depan nambah lagi. Ini independen, nggak ada promosi, tanpa pro promosi dan tanpa proposal. Jadi hari ini saya belanja untuk motor itu BPKB-nya kalau dari biasa ya toko keluarnya paling cepat 9 bulan. Ya, paling cepat 9 bulan. Dan ini saya beli atas nama saya. Atas nama Novel. Platnya Adi Solo. Belum keluar kan? Nanti saya beli di hari Jumat biar berkah. Ya sepeda juga dibeli di hari Jumat biar berkah. Nanti Jumat terakhir bulan Maulid kita kan pas kliwon. Nah itu kita baca Maulid sintut duror. Masing-masing nanti kalau masuk saya sediakan kertas. Di situ hendaknya diisi nama, kemudian nomor telepon sama ala alamat. Kertasnya itu nanti dicemplungkan di dus, di kar kardus, nanti ada panitia yang keliling ngambil ngambil kertas itu. Yang nggak nyemplungkan kertasnya berarti kemung pasti tidak ada dapat. Yang nyemplungkan kertasnya insya Allah ada kemungkinan dapat. Dan ini berlaku buat semua yang hadir di Raudhah. Baik itu Pak Hansi, baik itu uh, apa namanya? teman-teman yang relawan bekerja di sini, baik itu Habibnya sendiri Semuanya biar A, adil. Baik itu bansernya ya, baik itu bansernya semua nanti saya minta namanya dicemplungkan. Kemudian nanti kita kita undi pas Jumat terakhir bulan Maulid, selesai Maulid kita undi. Nanti yang ngambil yang hadir bukan saya. Jadi betul-betul itu tidak ada reka yasa. Kalau dapat ya memang rezekinya. Yang belum dapat berarti belum rezeki. Sengaja saya pajang di sini. Alhamdulillah nggak jadi motor bekas. Ya, motor Pak baru. Siapa tahu, siapa tahu Jumat depan nambah satu lagi kan wallahu a'lam. Tidak ada yang tahu. Makanya jenengan dungo terus. Yang mau beli motor tunda dulu. Siapa tahu nanti dah dapat. Kalau nggak dapat baru be baru beli. Cukup jelas? Monggo diunjuk dulu minumannya sebelum kita ngaji. Yang sudah habis ya alhamdulillah. Uh, Mas Roni, ini disuting masuk enggak nih motor sama sepedanya? Jadi jenengan standby di situ. Kamera utama dibuat bergerak, jadi biar yang nonton dimanapun ngerti. Kalau majelis ar-raudhah itu majelis yang tidak bakhil. Ya, majelis yang tidak bakhil. Dan di bulan Maulid kita pengen nyenengkan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau kita punya duit buat nyenengkan yang ngaji, ngaji, buat nyenengkan yang cari ilmu dan yang nyampaikan il ilmu. Bismillah. Monggo diunjuk. Ibu-ibu sudah minum? Sudah habis? Alhamdulillah. Jadi yang dapat door nanti diambilnya di toko depan ini ya, jualan Alibaba di situ. Selesai majelis waktu jalan pulang. Insyaallah demikian. Sesuai tulisannya ada nanti ya. Alhamdulillah. Mari kita lanjutkan kajian akhlak Nabi. Ibu-ibu sudah bisa uh, apa namanya itu? Apa? silent bisa ngapunten suaranya bisa dinolkan dulu volumenya karena kita mau mulai mengkaji akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa wasallam ya akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam judulnya kali ini adalah majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam majelisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Coba kita bayangkan seperti apa toh kalau Kanjeng Nabi itu lagi duduk ngajar para sahabatnya. Jadi saya tidak akan mulai ini sebelum ibu-ibu diam. Jadi kalau ibu-ibu belum diam pengajiannya tidak akan dimulai. Monggo saya tunggu sampai diam. Ya mungkin masih masih pengen ngomong ya nggak apa-apa ngomong dulu. Santai, yang mau ngomong ngomong dulu, nanti kalau udah selesai ngomongnya baru saya yang ngomong. Setuju? Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kita beri kesempatan ibu-ibu untuk ngomong dulu. Kita beri kesempatan ibu-ibu untuk ngobrol dulu. Nanti kalau ngobrolnya ibu-ibu udah selesai, baru kita nga, ngaji. Kan surga ada di bawah telapak kaki ibu. Sabar. sabar teman-teman bagi. e, jadi para pemirsa dimanapun Anda berada dan pendengar, kita buat bid'ah model baru di masjid Ar-Raudhah. Namanya bid'ah durpres pengajian maulid bid'ah, doorpress, pengajian, maulid. Nanti kalau ditanya ini tuntunannya mana nih bagi-bagi hadiah di pengajian gitu kan, itu rotok nyeleneh yang nanya. Nah, ini namanya bid'ah hasanah, sesuatu yang ba bagus. Tahadau tahabau. Salinglah memberi hadiah, nanti kalian akan saling mencintai. Jenengan sudah ngasih hadiah saya, datang ke sini. Itu hadiah buat saya. Nah, saya juga pengen ngasih hadiah. Ya biasa alhamdulillah ngasih minum, ngasih snack, ngasih makan, itu bagian dari hadiah. Mosok ben Jumat mung snack, banyu putih, susu, iwak teri gitu kan. Masa cuman seperti itu? Sesekali kan boleh-boleh dan bagus-bagus saja kalau kita kasih hadiah yang lebih besar. Setuju? Doakan saja saya dapat rezeki banyak. Saya pengen ngasih hadiah umroh buat yang hadir raudhah. Bukan bukan umroh tunutan, bukan ditunutkan orang minta gratisan satu moh, saya mau yang saya bayar gitu. Betul-betul umroh yang dibayar dan yang bagus, bukan yang apa namanya pas-pasan gitu ya. Tidak cari yang murah, cari umroh yang betul-betul bagus. Ya, insya Allah siapa tahu nanti ada Ceki, Orang kan harus ngomong dulu. Selebihnya itu terserah yang maha memberi rezeki. Ibu-ibu sudah selesai ngobrolnya? Yang di atas sudah selesai ngobrolnya? Yang di bawah sudah selesai ngobrolnya? Wahai ibundaku, boleh anakmu berbicara? Alhamdulillah, dapat izin dari ibu-ibu kita. Kita akan belajar tentang bagaimana majelisnya Nabi Muhammad SAW. Di dalam masjid tampak orang-orang duduk melingkar dengan tenang dan rapi. Ini nomor satu sebelum kita lanjutkan. Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu kalau pengajian, pengajiannya Rasulullah itu duduk, kemudian melingkar. Seperti ini, maka saya akan minta meling, melingkar. Ini melingkar, inilah yang disebut halakoh. Jadi halakoh itu kelompok orang yang duduk meling, melingkar. Ada apa dengan duduk melingkar? Ya memang bumi ini ya bulat. Ya orang tawaf itu juga mu muter gitu ya. Mungkin ada rahasia kenapa harus duduk meling melingkar. Yang jelas itu sunnah Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Ini kalau dipotret dari atas, nih setengah lingkaran ini akan sangat indah dilihat. Dilihat itu akan sangat indah. Nuansanya itu beda. Kalau kita duduk di atas kursi Kemudian yang satu juga duduk di kursi, yang lain duduk di kursi bentuknya kotak gitu, sama melingkar seperti ini, itu rosonya di hati akan berbeda. Kenapa? Yang melingkar begini adalah sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan tenang dan rapi. Jadi duduk tenang, bukan duduk usrek. Ada orang duduk tapi usrek. Banyak atau sedikit yang begitu. Banyak. Jadi duduknya tenang, enggak sedikit begini, sedikit begitu, enggak banyak gerak, tenang. Dan rapi. Duduknya itu rapi, betul-betul rapi karena Islam itu semuanya tersusun dengan dengan rapi. E, tidak tidak apa namanya semrawut. Kita tahu kalau Kanjeng Nabi SAW mau sholat beliau memimpin imam jadi imam memimpin ngerapikan soft agar softnya ra, rapi. Nah, majelis itu juga hendaknya duduk dengan rapi. Ya jangan sampai duduknya semera, semerawut termasuk di antara kerapian pria dan wanita harus terpi, terpisah. Jangan sampai bercampur antara pria dan wanita. Tiada sepatah ka, setiada sepatah kata ataupun gerakan yang mengusik keheningan masjid. Jadi di masjid itu betul-betul tidak ada suara, hening, orang mau mau gerak saja itu kok tangannya takut gerak gitu. Dari besarnya wibawa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sungkan gitu, nggak enak gitu ya. Mau gerak itu kok nggak enak. Jenengan mungkin pernah ngerasakan kalau duduk seperti itu mungkin ketika pertama kali duduk di hadapan calon mertua. Ya, ketika mau melamar anaknya mungkin antung tidak oh, nggak obah sama sekali. Seperti itu kurang lebih. Tenang tanpa gerakan. Yang terdengar hanyalah suara merdu, lembut dan penuh cinta yang menuturkan untean mutiara tiada tara yaitu suara kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lembut suaranya, yang lain diam, Rasulullah bicara dengan lembut sehingga bisa didengar oleh semua yang hadir. Meskipun yang hadir kalau dalam hajatul Wada itu kurang lebih 120 ribu orang mendengar ceramah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bisa terdengar oleh semuanya. Termasuk itu mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suara yang dirindukan oleh setiap pecinta, suara kekasih Allah Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sabda-sabdanya. Mereka semua tenggelam dalam keheningan menyaksikan keindahan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap orang ingin duduk di dekat beliau, menatap wajah beliau yang mulia Kendati demikian mereka tidak berdesak-desakan. Semua pengen di depan gitu ya, tapi nggak susuan. Ya masing-masing itu sangat hormat kepada Nabi Muhammad SAW. Tahu tempatnya. Oh saya pantasnya di sini. Ya di situ. Saya pantasnya di sini. Ya di situ. Gak kemudian uyel-uyulan semua pengen di depan. Alhamdulillah majlis ini walaupun berapa persen ada kemiripannya. Betul kan? Ya, tidak suksuan ke depan, tidak saya suruh maju ya tadi tidak ma maju, duduk dengan rapi dan tenang. Alhamdulillah. Setiap orang ingin duduk dekat beliau menatap wajah beliau yang mulia, kendati demikian mereka tidak berdesak-desakan. Suatu hari barisan depan majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah dipenuhi oleh para sahabat. Memang Rasul kalau ngajar itu barisan depan full dulu. Saf awal itu selalu dipe penuhi terlebih dahulu. Telah penuh dengan para sahabat. Beberapa sahabat yang pernah ikut perang Badar tidak mendapatkan tempat duduk. Memang Rasulullah SAW itu punya sahabat macam-macam kelasnya. Sahabat yang ikut perang Badar ini termasuk sahabat senior. Senior karena apa? Jasanya luar biasa. Islam itu menang karena di perang Badar menang. Karena itulah orang-orang yang ikut perang Badar sangat-sangat dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai disebutkan ada seorang sahabat yang membocorkan rencana Rasulullah SAW untuk menduduki kota Mekah atau Fathul Mekah. Perjalanan Rasul ini dibocorkan oleh seorang sahabat kepada salah seorang kepada orang-orang kafir Quraisy. Mau dibocorkan, tapi di tengah jalan kan ketahuan itu surat yang yang memberitakan rencana Rasul ketahuan. Sahabatnya ditanya oleh Nabi SAW, kenapa kamu kok melakukan ini? Ya Rasulullah, saya tidak tidak murtad, saya tidak benci, tapi karena saya di sana rumah saya nggak ada yang jaga, nggak ada yang yang ngurus rumah saya dan seterusnya dan seterusnya. Sayyidina Umar bin Khattab marah, langsung menghunuskan pedang. Da'ni antiba unukahu ya Rasulullah SAW. Duhai Rasulullah, izinkan saya memenggal lehernya. Karena jengkelnya luar biasa. Tapi Nabi Muhammad SAW mengatakan, Ya Umar, wahai Umar, bil makna, biarkan dia. Biarkan dia. Sungguh Allah telah melihat kepada sahabat-sahabat yang ikut perang badar. Dan Allah telah berkata kepada mereka semua, I'amalu ma syi'tum fa inni qad ghafartu lakum. Okamaqala oh, SAW berbuatlah kalian semau kalian apapun itu terserah sungguh aku Allah telah mengampuni kalian semua sama Rasul nggak dimarah, justru dibela, bahkan dikatakan ini calon penghuni surga. Penghormatan Rasul pada sahabat yang ikut perang Badar luar biasa. Sehingga di pengajian soft awal itu memang milik sahabat-sahabat senior. Milik sahabat-sahabat senior. Jadi menempatkan orang-orang istimewa posisi di depan itu bukan berarti pilih kasih bukan. Bukan berarti pilih kasih misal sekarang Ustaz Abdullah saat tiba gitu ya. Datangnya misal terlambat, misal saja ya. Karena habis ceramah di mana? Terlambat atau Habib Muhammad bin Husain. Habis ceramah di mana? Datangnya ter terlambat. Maka sudah selayaknya dan sepatutnya seharusnya duduknya ada di depan, bukan duduk di belakang. Jangan sampai mengatakan telat-telat kok ngesuk. Ya, itu terlambat kok ngesuk ke depan. Kalau duduknya di belakang justru salah. Kenapa? Bukan tempatnya di belakang, tempatnya di depan. Nah kita kalau ngerti ada orang yang mulia, memang tempatnya itu di depan, maka hendaknya ya kita letakkan tempatnya di di depan. Itu namanya bukan pilih kasih, tapi itu cara menempatkan orang pada tempatnya. Termasuk nanti akan kita bahas karena kalau saya omongkan sekarang berarti jenengan tahu bocorannya apa yang mau saya omongkan. Biar kita baca dulu ya. Mereka lantas berdiri di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menanti agar diberi tempat oleh sahabat yang lain. Karena depan sudah penuh, maju ke depan. Tapi penuh, ya berdiri sambil noleh kanan, noleh kiri, cari tempat tempat duduk. Nah sahabat yang sudah duduk ya merasa eman-eman mau mau bergerak pindah itu eman eman karena posisinya udah pas lihat Nabi Muhammad sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi tidak ada seorang pun yang bergerak dari tempat duduknya. Menyaksikan hal ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam segera memerintahkan beberapa sahabat yang tidak ikut perang Badar, yang saat itu berada di dekat beliau, untuk berdiri dan memberikan tempatnya kepada para sahabat ahli Badar. Kemudian turunlah wahyu Allah yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu, idza qila lakum tafassahu fil majalisi, fafsahu yafsahillahu lakum Wa idza qila syuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Bima ta'maluna khabir. Surat Al-Mujadilah uh, surat yang ke-58 ayat yang ke-11. Artinya, duhai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepada kalian, berlapang-lapanglah dalam majlis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untuk kalian. Dan apabila dikatakan berdirilah kalian maka berdirilah niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ini kita bahas. Beberapa sahabat yang ikut perang Badar terlambat datang, soft awal sudah penuh. Maka beliau-beliau ngerti, nggak layak duduknya di belakang, duduknya harus di depan maju ke depan tidak ada yang mau ngasih tempat. Kenapa? Ya memang uh, ada suatu pendapat yang mengatakan la ithara la ithara fi ta'ah, la ithara fil ibadah. Ithar mengutamakan orang lain itu bagus. Mengutamakan orang lain itu bagus. Tapi kalau dalam ibadah jangan mengutamakan orang lain. Misal kita di soft yang pertama kita di soft pertama. Nah kok teman kita ini duitnya lebih banyak. Orangnya itu yo ya dermawan gitu ya. Di soft ketiga, terus kita mengatakan, "Udah, kamu di soft pertama, saya kok di soft yang ketiga saja." Ya. Itu kan baik sebetulnya kan memberikan tempatnya untuk orang yang lain. Tapi kalau yang diberi tempat ini memang bukan bukan yang layak, bukan yang layak, maka itu bukan suatu perbuatan yang mulia. Lah itar. Bukan dalam masuk kategori mengutamakan orang lain meskipun dirinya berada dalam keadaan yang sangat membutuhkan. Mengutamakan orang lain dalam keadaan sangat membutuhkan itu sangat bagus. Tapi bukan dalam hal soft. Bukan dalam hal soft. Atau jadi imam. Ya, oh dia itu orang yang pinter, dia itu orang yang bagus bacaannya, dia orang yang berilmu, dia orang yang disukai masyarakat. Nah kalau kebetulan ada temennya sama-sama pencari pencari ilmu atau sama-sama ulama yang keilmuannya masih di bawahnya, jangan cuma karena pekewoh, nggak enak, terus mengatakan silahkan kamu yang jadi imam, saya tak jadi makmum saja. Ini bukan dalam kategori itar atau mengutamakan orang lain, meskipun itu boleh dilakukan, tapi tidak dapat pahala itar mengutamakan orang lain. Mungkin dapat pahala dari sisi yang lain. Sisi apa? Akhlak. Ya, dari sisi dia mungkin menghormati tamu dan lain sebagainya. Kecuali kalau ada tamu, tamunya ulama, orangnya soleh, nah kita udah sering jadi imam, yuk kita mundur cari berkahnya orang so soleh. Nih orang soleh mumpung kesini, biar jadi imam, biar semuanya dapat barokah. Ini bukan isar, tapi itu menempatkan orang pada tempat tempatnya. Nah sahabat badar ke depan ternyata sudah penuh. Nah sudah penuh ya tidak bisa ngesok kan. Ngesok juga nggak enak. Mau nyuruh orang berdiri itu juga tidak tidak enak. Karena dalam sebuah hadis Rasulullah SAW melarang seseorang untuk duduk di tempat duduknya orang-orang yang sudah punya kebiasaan duduk di situ. Apalagi nyuruh orang pergi. Ya. Misal Habib Muhammad biasa duduk di sini. Meskipun Habib Muhammad belum datang gitu ya. Kita tidak boleh duduk di sini. Kenapa? Ini sudah tempatnya biasa duduk gitu. Islam itu mengajar begitu. Ini udah tempatnya biasa duduk. Jangan aja sih mumpung Habib belum teko. Atau seperti itu. Ini udah tempatnya. Atau ada suatu tiang yang biasa digunakan untuk bersandar satu orang. Kalau datang mesti di situ. Nah, kebetulan dia datang terlambat datang terlambat. Orang yang lihat tempat itu masih kosong dan paham, jangan diduduki. Janganlah salah seorang di antara kalian duduk di tempat yang biasa diduduki oleh orang lain secara istiqomah. Memang sudah biasa di situ. Begitulah Nabi SAW mengajarkan budi pekerti atau akhlak. Totok kromonya kanjeng Nabi itu sehalus itu. Nah makanya sahabat tidak tidak berani nyuruh yang lain pergi. Kenapa ini udah duduk di situ masa mau disuruh bangun? Sahabat yang mulia Badar ini pengen, tapi nggak berani nyuruh bangun. Nah Nabi Muhammad SAW kan paham kalau yang layak duduk di depan adalah sahabat-sahabat yang senior. Makanya Rasul memerintahkan sahabat-sahabat yang junior, yang tidak ikut perang Badar, kamu berdiri pindah belakang. Kamu berdiri pindah belakang. Kamu berdiri pindah belakang. Kamu berdiri pindah belakang. Terus sahabat tadi yang senior disuruh diduduk di tempat yang tadi orangnya udah disuruh pindah oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini semua contoh akhlak. Maka turun wahyu Allah Subhanahu wa taala, kalau kalian itu disuruh berlapang lapangan dalam majelis, maka lapangkanlah. Jadi kalau ada orang datang nggak dapat tempat, beri tempat. Ya beri beri tempat. Oh, ini orang mulia. Kalau itu kalian lakukan ganjarannya dari Allah, maka Allah akan melapangkan kalian. Nah kalau dilapangkan sama Allah apa? Hatinya lapang, rezekinya lapang, hidupnya lapang. Cuman gara-gara ngasih tempat duduk itu jadi lapang, dapat kelapangan dari Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira balasannya gede atau enggak gede nih? Besarnya luar biasa karena memberi tempat kepada orang lain yang memang layak mendapatkan tempat. Nah itu juga berlaku bukan cuma di soft depan. Misalnya kita di soft tengah atau di soft belakang. Di samping kita kok kelihatan duduknya kurang kurang nyaman, kurang enak. Kok sampai kakinya itu bolak-balik ditekak, tekuk, tekak, tekuk ini kan. Ini mungkin giring-giringan atau kese, kesemutan. Nah kita kemudian ngalah. kita ngalah, kita rodok mepet sedikit biar duduknya bisa enak. Berarti kita akan memberi kelonggaran pada orang lain. Dapat juga balasan dari Allah. Kamu akan dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang dilapangkan apa? Ya rezekinya, ya hatinya, ya pikirannya, semuanya yang sempit-sempit jadi jadi lapang. Adab yang begini ini kira-kira indah atau enggak indah? Indah ya. Islam mengajari toto kromo atau akhlak atau adab duduk di dalam sebuah majelis. Nah terkadang yang begini ini kurang diajarkan dan kurang disampaikan. Sehingga orang nggak ngerti. Misalnya ada Pak Camat datang, tahu-tahu ke depan. Masa datang telat ke depan? Lah memang Pak Camat ya jangan duduk di belakang, tempatnya di depan. Karena dia adalah pimpinan suatu ka, satu kaum. Pimpinan satu kaum memang layaknya duduknya di di depan. Atau ketika kita duduk kemudian lihat ada beberapa orang yang dituakan, beberapa orang yang dijadikan eh, uh, tokoh masyarakat datang dan duduknya di belakang. Kemudian pimpinan majelis meminta orang tadi ke depan, silahkan duduk di depan. Jangan mengatakan, wah, anu ya, itu ustadznya, habibnya, kiainya, pilih kasih ya. Peh, peh, peh. Bukan peh, memang seharusnya seperti seperti itu. Toto kromonya adab majelis adalah demikian. Dan itu dicontohkan Nabi SAW bukan cuma sekali, dua kali, berkali-kali. Ya berkali-kali. Tadi salah satu contohnya. Demikianlah keadaan majlis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menempatkan setiap orang sesuai dengan kedudukannya. Orang-orang yang memiliki kedudukan di sisi Allah berjasa bagi Islam dan Muslimin, beliau tempatkan di depan. Begitu pula dengan orang-orang yang berilmu dan lebih dari itu. Setelah ayat di atas turun, maka para sahabat pun suka memberi tempat kepada sahabat yang lain. Meneladani Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Nah setelah ayat tadi turun, maka sahabat berlomba-lomba. Kalau lagi duduk, kok sampingnya kalau rodok susuan, minggir. Ada yang baru datang, kasih tempat. Kenapa? Semua pengen dapat janjinya Allah. Allah akan melapangkan kalian. Allah akan melapangkan kalian. Sampai pernah Al-Habib Anis Almarhum bin Alwi Al-Habsyi hadir di majelis maulid Habib Ali e, Bungur, Habib Ali bin Husain Atas Bungur, almarhum juga. Ditempuh dulu hadir majelis. Padahal Habib Anis ini kan yang e, pewarisnya maulid Duar ya. Hadir di majelis maulidnya Habib Ali bin Husain Atas, seorang ulama besar yang ada di Jakarta, di Bungur sana, di Bogor. Ketika hadir, Habib Anis duduknya di sop ketiga. Gak duduk di sop yang yang depan gitu. Tidak usah dan di sub ketiga. Dilihatkan sama Habib Ali bin Husain Al-Atas. Sama Habib Ali tidak diminta maju ke depan. Enggak diminta maju ke depan. Kenapa? Karena dilihat Habib Anis ini milih tempat gitu. Cari tempat. Ya cari tempat. Nah, ketika sudah duduknya di sub ketiga, masih disok-sok sama orang lain. Ada orang yang datang disok, orang datang disok. Karena juga orang nggak ngerti kalau itu Habib Anis. Nah, ketika besok-besok ada sampai satu ya orang Jakarta yang dia itu mengatakan kepada Habib Anis, "Haji, minggir kamu, Haji minggir." gitu. Jadi gak ngerti itu kalau Habib Anis diusir-usir gitu. Kamu minggir, minggir ke belakang. Haji minggir gitu ya. Ya beliau minggir mundur ke belakang. Ya beliau mundur ke ke belakang, cari tempat yang nyaman, yang apa namanya duduknya enak, gak disok-sok. Karena memandang memang tidak ada tugas di depan. Gak ada tugas di depan. Nah waktu giliran baca doa maulid sama Habib Ali bin Husain atas dipanggil. Disuruh ke ke depan. Lah dipanggil ya moro. Makanya bilang haji tadi kaget. uh ternyata haji ini kok macam maulid. <laughs> Hajinya kok ke depan. Lalu kenapa beliau lakukan itu? Karena beliau tidak mau ngesuk-ngesuk orang lain. Gak mau ngesuk-ngesuk orang lain. Karena kadang kalau kita ngesuk orang itu yang disuk ya. Yang kalau bahasa Indonesia ngesuk ini apa ya? Repot ya mendesakkan beda ya. Kalau berdesak-desakan tuh susuan, tapi kalau ngesuk itu apa itu? Hah? Nempel itu ya bukan ngesuk. Ngesuk ini kan nempel tapi nggak enak gitu kan ya. Menempel dengan ketat gitu kan kedawan bahasanya. Ya, menempel dengan dengan ketat orang lain gitu ya, nyenggol dan lain sebagainya. Kalau bahasa Jawa enak ngesuk selesai. Ya, bahasa Jawa kan cuma ngesuk sel selesai. Tapi kalau bahasa Indonesia Panjang dan lebar penjelasan ngesuk itu apa. Biar duduknya nyaman, beliau ya mundur dikit karena memang tidak ada tugas. Ya kalau memang nggak ada tugas boleh. ya memang dia tokoh masyarakat, dia pengen pengen duduknya nyaman, mau di belakang itu juga boleh. Kecuali memang kalau ada tugas, dia ahli, ya jangan duduk di belakang, ya duduknya di di depan gitu. Kenapa? Mungkin umatnya pengen lihat tokohnya. Mungkin dengan tokohnya di depan umatnya jadi senang sehingga majelisnya itu semakin berwi berwibawa. Nah, kasih tempat. Nah, ini kita jadikan adat kita, kebiasaan yang bagus, akhlak kita suka memberi tempat pada orang lain. Termasuk itu nanti kalau naik bis. Nah, naik bis. Ngasih tempat orang lain di bis, itu ganjarannya nanti juga dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misal ada ibu-ibu hamil tua naik bis pegangan tuh ya, bergelantungan. Kita yang muda duduk. Kita yang muda duduk. Jangan giliran dilihat ini ibu-ibu umurnya 45, jenengan nggak mau bangun. Ah, petang puluh lima tuwek meteng sisan. Ya, nggak jelas nih berhentinya nanti di mana. Wong saya ini tujuannya ke Jakarta, misal gitu kan, dari Solo ini baru jalan lah. Kalau saya pindah berdiri dia saya harus duduk. Ya nanti kalau saya dapat tempat duduk lah. Kalau tidak bagaimana ngajak dengan Jakarta saya? Kan repot. Bodoh-bodoh bayar sekian dari saya ngajak gitu. Ini bukan akhlak, ini bukan akhlak. Giliran yang bergelantungan mahasiswi umur baru 18 tahun. Monggo Pak silakan duduk Pak. Oh terus tanya nomor telepon handphone ini gelatrah ini. Kalau bahasanya Habib saya sodron ini. Ya, ini ini bahasanya Habib saya kan begitu ya. Ini gelatrah kalau yang seperti ini. Artinya melakukannya bukan karena Allah Ta'ala, bukan lillahi Ta'ala, tapi gara-gara itu cewek. Muda, mungkin roto ayu, butuh nomor telepon, butuh kenal. Silahkan duduk, biar saya yang berdiri ya. Bukan seperti itu. Lakukan lillahi Ta'ala. Baik itu pria, baik itu wanita, baik itu muda, baik itu tuh, tua. Kalau kita melihat ada orang yang berdiri, dan kita merasa lebih kuat, kita lihat orang itu lebih lemah, ya maka hendaknya kita berikan tempat duduk kita untuk orang tersebut. Itu pahalanya luar biasa. Lah ada ngeri, sudah kita duduk bertiga, empet-empetan, datang satu orang, anak muda, badannya gede, yang duduk bertiga ini orang-orang tua, bukannya dia ngadep tambah ngesok sing tuwek-tuwek, lagi kurang ajar. Ya ini kurang kurang ajar, tambang ngesuk, minggir gitu ya. Ini namanya bukan manusia. Kalau manusia yang berakhlak, dia bisa menempatkan diri bagaimana membagi tempat duduknya untuk orang orang lain. Sebuah kepuasan tersendiri kalau kita mampu menaklukkan hawa nafsu kita. Itu ada ada rasa senang kalau bisa menaklukkan hawa nafsu, kita membagi tempat duduk kita untuk orang orang lain. Cukup jelas sampai di sini? Ya, kita lanjutkan bacanya. Naam. Dalam kesempatan lain ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk bersama para sahabatnya di sebuah rumah, Rasulullah SAW pas pengajian di rumah sahabatnya di sebuah rumah. Tiba-tiba seorang sahabat bernama Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu datang dan berdiri di pintu karena ruangan telah dipenuhi oleh para sahabat yang hadir lebih awal. Saya nanya kalau Rasul buat pengajian kira-kira full atau enggak full? Bukan jeng Nabi SAW yang mau ceramah. Kira-kira full atau enggak full? Full kan. Yang dengarkan langsung pada ngum, ngumpul. Jadi di sebuah rumah. Tapi Rasul itu pengajiannya penuh mukjizat. Rumah yang cukup buat 20 orang itu dimasuki orang 200 ya cukup. Ya, cukup. Aneh itu rumahnya bisa melar gitu ya. Ya, orangnya yang jadi kecil atau rumahnya yang melar kalau begitu. Nah, tempatnya kecil tapi dimasukin orang banyak itu disesal-sesal kan oh ya cukup gitu ya bisa cukup. Dan itu terjadi di majelis-majelisnya pengikut Nabi Muhammad SAW. Seperti majelisnya uh, eh, Abu Hurairah uh, atau majelisnya Imam Bukhari, pengarang Muhammad bin Muhammad Bukhari ya, Abu, uh, Muhammad bin, uh, bin Idris atau Abu Abdullah Muhammad Al Bukhari, Imam Bukhari. Imam Bukhari itu dia punya pengajian di masjidnya sana. Masjidnya itu cukup cuman mungkin buat seribu orang, dua ribu orang. Kecil masjidnya. Tapi ketika Imam Bukhari nyampaikan hadith-hadith Sahih Bukhari, ngajar hadith di sana Yang masuk masjid 10 ribu orang cukup Itu aneh atau enggak aneh itu? Aneh ya? Aneh Memang itulah barokah Ada tempat tuh yang barokah Kecil di sok berapapun bisa jadi lu luas Ya saya pengen nanti majlis ini barokah Artinya didudul-dudulkan masuk itu cukup lapang terus ya Semoga semakin berkah tanahnya juga semakin gede gitu. Pengennya begitu. Ya itu akhirnya berkah, batinnya juga barok, barokah. Nah, sudah penuh karena rumah udah penuh, maka sahabat Jarir bin Abdullah yang baru datang ya berdiri di, di pintu, di pintu masuk gitu berdiri. Udah, karena ya juga pengen lihat Nabi Muhammad SAW berdiri seperti itu. Karena melihat kedatangan Jarir, ketika melihat kedatangan Jarir, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam segera menengok ke kanan dan ke kiri. Lihat sahabat Jarir datang, Rasulullah lihat kanan, lihat kiri. Maksudnya apa? Masih ada tempat nggak buat sahabat yang barusan datang ini? Ya, ada tempat atau atau tidak? Ternyata setelah dilihat oleh Rasulullah SAW tidak ada tempat di kanan dan di kiri. Maksudnya nggak ada tempat. Ini kanan kiri ini semuanya sahabat senior. Ya semuanya udah sahabat senior. Jadi nggak mungkin uh, sahabat senior disuruh pergi gitu. Ini dari akhlak ya, dari dari akhlak. Nah, itu juga orang yang mulia, tapi ini sahabat-sahabat yang sangat mulia juga. Bagaimana Rasulullah SAW mengambil eh, keputusan dalam kondisi tersebut? Maka Rasul melepaskan selendangnya. Selendang Rasul dilepaskan begini, kemudian oleh Rasulullah SAW dilemparkan ke arah Jarir. Ya, dilemparkan ke arah Jarir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, dilemparkan. Nah melemparkan seperti ini bukan tidak mulia, bukan tidak berakhlak. Jadi memang sudah uh, suatu kebiasaan menyerahkan dengan melemparkan. Jangan dibayangkan seperti kita, uh melemparkan kok nggak sopan gitu ya. Itu uh, suatu tempat dengan tempat yang lain mungkin adatnya berbe berbeda. Dilemparkan begini, sama jari ditangkap langsung. Nah ini dia justru kemesraan gitu ya. Bayangkan kalau anda dikasih bola sama Rasul dilemparkan, ya gitu kan? Rasul, ya terima ya Rasulullah. Itu kan ada kemesraan antara Rasul dengan sahabat ini dilemparkan. Maka diterima oleh Jarir bin Abdullah radhiyallahu taala Kemudian Rasul berkata, "Jarir, kamu tidak bisa di depan bil makna ya. Penuh sudah tempatnya. Duduk di sana ya, duduknya di atas selendang saya ya." Karena di belakang itu pasir, nggak ada nggak ada apa namanya? permadaninya. Kamu duduk di belakang nggak apa-apa ya. Ini duduknya di atas selendang saya ya. Duduknya di atas selendang saya. Nah untuk menghormati sahabat yang baru datang dan sahabat ini punya kedudukan di kaumnya. Dia kepala suku, dia kepala suku, tokoh masyarakat. Ya Pak Camat kali atau dia mungkin Pak Bupati atau Pak Wali Kota ya atau Pak Gubernur. Ini kan orang yang ter terhormat. Maka ya dihormati, dikasih tempat duduk yang mulia nih duduk. Nah kok yang dijadikan kursi selendangnya Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Ketika Jarir bin Abdullah radhiyallahu taalaanuh mendapati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam e, melakukan hal tersebut, maka Jarir pun menerima selendang itu, memeluknya dengan penuh cinta dan menciumnya dengan hangat. Menerima selendang, peluk ya, terus diciumi dengan dengan hangat. Jangan ngomong kemudian ini terlalu mengkultuskan ini. Mosok selendang kok diambuni. Ya, namanya orang jatuh cinta itu ya selendang kekasihnya dici diciumi. Orang jatuh cinta itu kadang guling kekasihnya itu dipeluk erat. Oh, kasih, padahal guling. Iya, itu memang jatuh cinta. Lah ini jatuh cinta kepada Nabi SAW dikasih selendangnya Nabi suruh pakai untuk tempat duduknya alas tempat duduknya di lantai yang merupakan pasir dia dipegang diciumi. Dicium kemudian di dipeluk. Setelah memeluk dan menciumi selendang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Eh, Jarir tidak kuasa untuk duduk di atas selendang tersebut. Jarir lalu mengembalikan selendang itu kepada Rasulullah SAW dan berkata, semoga Allah memuliakanmu wahai Rasul, sebagaimana engkau memuliakanku. Ini sahabat ya, ya pinter, ya tahu tata kromo, yang gak geladrah, bukan aji mumpung. Wah, selendang kanjeng Nabi, saya suruh duduk di atasnya, langsung digelar duduk geladrah ini. Dia punya rasul. Ini kan sama Rasul dipakai selendang. Nah, selendangnya Rasulullah SAW itu kan multifungsi. Selendang, selendang ini multifungsi. Multifungsi bagaimana? Bahasa Arabnya ridak itu kan. Satu, kalau di padang Sahara itu kan banyak debu. Kadang ada badai debu. Jika keluar digunakan untuk nutup. Dengan tutup begitu sehingga tidak kena de debu. Kalau panas digunakan untuk nutup kepala, tidak kepanasan. Nah ini kan selalu ada di wajahnya Nabi Muhammad SAW. Masa sesuatu yang ada di punggungnya Rasul, di wajahnya Rasul, didudukin pantatnya Jarir kan Jarir mongso kurang ajar mana aku gitu. Tidak pantas ya Rasulullah Saya duduk di, di atas selendangmu Saya tidak mampu Saya tidak kuasa duduk di atas selendangmu Penghormatannya kepada selendangnya Rasul Sampai seperti itu Ini sahabat Nabi Nah kalau selama selendangnya seperti itu Sama nabinya kira-kira bagaimana Sama selendangnya seperti itu Kira-kira sama nabinya bagai, bagaimana Sahabat Jarir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anu Melihat perlakuan Rasulullah SAW kepada Jarir tersebut Para sahabat tercengang dan berkata Sahabat yang lain terus domblong gitu. Kok sampai Rasul ngasih selendangnya buat Jarir? Misal ada orang siapa lakukan begitu jenengan ya rodok gumun toh ya. Siapa ini? Kok sampai nih pakai duduk di atas selendang saya padahal saya ini orang yo ngelek gitu ya. Jenengan kan ya rodok gumun toh. Nah apalagi kalau yang begitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentunya para sahabat kan tanda tanya, siapa orang seorang ini kok sampai diperlakukan istimewa oleh Nabi Muhammad SAW Maka sahabat bertanya, Duhai Rasulullah, hari ini kami melihat engkau memperlakukan Jarir dengan suatu perlakuan yang sebelumnya tidak pernah engkau lakukan kepada seorang pun. Ya Rasulullah, kami semasa ber, bergaul dengan dirimu belum pernah lihat ada orang yang engkau perintahkan untuk duduk di atas selendangmu. Ini kan sebuah perlakuan yang luar biasa nih, pengistimewaan yang luar biasa. Maka Rasul menjawab, benar, Jarir ini adalah tokoh masyarakat adalah tokoh masyarakat, kepala suku di kampungnya itu dia kepala kepala suku. Makanya Rasul bersabda, "Idza atakum karimu qaumin akrimu." Kalau ada satu pemuka kaum datang ke majelis kalian, datang ke rumah kalian, ya, akrimu, muliakan. Dimuliakan, dikasih tempat di depan, jangan duduknya di di belakang. Uh, inilah akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasahbihi wasallam. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kisah di atas kan banyak sekali pelajaran yang bisa kita kita petik. Ini singkat satu kisah, kita bahas sedikit ya. Jelas semua dengar kisahnya tadi? Jelas? Ya. Saya ulangi poin-poin penting. Nomor satu Di majelis ilmu itu syarat paling utama duduk rapi berusaha setenang mungkin dan diam. Itu sebuah keharusan. Kenapa? Karena kalau ada kegaduhan sedikit pun akan menyebabkan malaikat sakinah. Malaikat yang bawa ketenangan itu akan menyingkir. Karena malaikat bawa ketenangan itu tidak tidak tidak nyaman kalau ada ketidaktenangan. Makanya begitu ada ketidaktenangan, ketidaktenangan dalam arti obrolan-obrolan duniawi. Orang yang ngomong sendiri urusan dunia, Termasuk orang yang tengah pengajian hidupnya sibuk SMS-an ya. Oh pengajian ke SMS-an ini termasuk ngomong itu, termasuk ngomong atau BBM-an di tengah majelis. Ya malaikatnya akan nyingkir. Makanya ulama-ulama yang ngerti kadang memperingatkan dengan tegas. Ya, memperingatkan dengan tegas. Saya kemarin hadir di semua majelis di Bojonegoro. Di tengah ceramahnya seorang ulama, itu kan ada orang jualan keliling di alun-alun gitu ya tahu tahu tahu tahu ya ustadznya langsung ngomong eh pak pak pak dodolan ya dodolan tapi rasa bengak bengok jualan ya jualan tapi jangan teriak-teriak suaramu ganggu tahu tahu ini ganggu mak dia ya jualan keliling aja orang juga ngerti kalau itu tak tahu silakan jualan tapi jangan teriak teriak karena teriakannya itu tahu tahu buat dia mungkin cari rezeki tapi buat orang yang ngerti majelis itu bisa ngusir malah Eka Malaikat akan pergi karena tidak ada kekhusyuan. Khusyuk itu sebuah syarat untuk membuat malaikat nyaman, buat malaikat itu betah, buat malaikat itu tambah banyak yang kumpul. Satu itu diam dan mendengarkan. Yang nomor dua rapi. Ya, jadi merapikan tempat untuk duduk itu penting bagus. Maka kita usahakan majelis kita ini biar semakin rapi. Ya kenapa kita uh, saya buat dasi permadani yang bagus ya. Biar jenengan juga duduknya nyaman. Karena kalau permadaninya tidak bagus, itu duduknya kaki lama-lama juga panas. Ya kan? Ya cuman ini belum bisa ke semuanya yang bagus seperti ini. Doakan bisa semuanya nanti seperti seperti ini. Jadi kalau duduk itu kaki empuk, tidak apa namanya keras. Karpetnya ya karpet yang rotok kandel. Jadi biar enak diduk, duduki duduknya nyaman. Kalau duduknya nyaman ya nanti duduknya kan bisa tenang. Ya duduknya bisa tenang. Kemudian yang ketiga, posisi di mana kita duduk itu harus sesuai dengan tingkatan kita. Jadi kalau tingkatan yang di depan sini misalnya ya, di samping-samping saya memang biasa digunakan untuk duduk ustaz-ustaz, ya kita jangan duduk walaupun datangnya nomor satu, jangan duduk di depan sini. Kenapa? Ini biasanya nanti yang duduk itu kalau ada tamu ustaz us, ustad, samping sini nggak jadi masalah. Misal begitu kan? Samping sini nggak jadi masalah. Itu bagian dari akhlak. Justru itu menunjukkan kita berakhlak mulia, tahu posisinya. Nah kalau ada tamu datang, posisi kita di belakang, lagi duduk di belakang. Tahu ada tamu ini orang yang mulia, misalkan itu pimpinan suatu kaum, ya atau itu uh, ustadz yang yang cukup dikenal oleh masyarakat, maka jenengan kasih tahu, nih ada ustadz fulan, biar maju ke depan. Itu bagian dari akhlak dan toto kromo di dalam majelis. Termasuk di majelis kalau dulu ya, dulu ya. Itu sampai kalau lagi ada orang ceramah kipasan yang dengarkan kipasan begini, itu ustadznya marah, taruh kipasmu. Ya taruh kipasmu, dengarkan ceramahnya dulu. Kesemuan ora apa Karena gerakannya dia tuh menggerakkan kipas ganggu konsentrasi yang di sebelahnya. Yang ganggu konsentrasi yang di sebelahnya, baik itu manusia maupun yang lain, terganggu konsentrasinya. Sampai-sampai guru saya dulu mengajarkan ketika saya nyantri selama 6 plus 1 bulan 7 bulan, guru saya itu ketika ngajar saya dan teman-teman saya ngomong begini. Waktu ada ya surah rame sedikit semua pada noleh. Ini kebiasaan kita kan. Misal surah buah kabeh noleh. Ya semua kan ikut noleh gitu ya ke asal suara tersebut. Ketika itu pas tengah-tengah apa namanya ngajar ada suara yang agak keras semua noleh langsung guru saya marah heh walaupun helikopter jatuh di situ jangan ada yang noleh tetap harus lihat ke saya karena begitu noleh rahmatnya pergi eh, begitu noleh rahmatnya pergi karena konsentrasi kita itu akan ter terpindahkan tersingkirkan makanya saya ya saya kalau uh, hadir di suatu tempat saya terlambat lagi ada yang memberikan sambutan, sengaja saya tidak langsung ke depan dulu. Saya kasih tahu panitia, duduk di sini dulu, nanti saya ke depan. Biar yang ceramah selesai dulu. Karena kalau tengah-tengah ada orang ceramah, saya datang otomatis yang hadir semua nanti matanya noleh ke saya. Yang ceramah akhirnya jadi bingung, akhirnya konsentrasinya buyar. Nanti akhirnya saya ngerusak majelis il ilmu. Itu toto kromo orang kalau datang di suatu tempat. Cukup jelas? Makanya yuk handphone di setiap majlis harap di silent termasuk mulut kita <laughs> sendiri hendaknya di silent. Nah, ini masih ada waktu kurang lebih e, eh, 20 sampai 30 menit. Ini kemarin hari Senin ada kejadian sedikit heboh di Solo. Ya, kejadian sedikit heboh di Solo. Sore hari Senin saya ceramah di majelis Jamuri. Rutinan Jamuri itu ya, keliling safari Maulid. Nah, di lokasi di mana diselenggarakan Jamuri sore itu kan diunduh ya, diunduh di daerah Mangkuyudan. Kebetulan rumah yang ditempati punya tetangga, tetangganya meninggal dunia. Tetangganya meninggal dunia. Kalau nggak salah dari jam 12 siang itu sudah meninggal dunia. Bendera dipasang, tonggo dong layat. Ya tonggo dong layat. Tapi ini kan jam satu, majelis jamuri harus berlangsung. Sehingga minta speakernya itu jangan diarahkan ke rumah duka, agak belok ke yang ke yang lain. Udah, mulai dibaca maulid. Maulid dibaca. Ketika sampai mahalul qiyam, sampai mahalul qiyam, ya Nabi salam alaika, mayitnya bangun. Mayatnya bangun. Ini saya saya waktu itu kan langsung dari Mangkuyudan selesai Jamuri ke Purwokerto. Jadi sampai sampai Palembang sampai mana e, Prambanan ditelepon sama punya itu. Sama e, Ibu Syahwal Afia ya, punya Syahwal Afia. Habib nyampe sana Prambanan ini ada berita heboh, ini heboh tenan ini. Saya ini heboh ya foto bu, heboh gitu kan. Nah ini tadi waktu di Asro kelima ayatnya bangun. Lah mayatnya bangun kan ya padha bingung, ya. ya bingung, ya wedi, ya seneng ya. Eh, coba kalau jenengan ngalami seperti itu, kira-kira kaget atau tidak kaget nih? Kaget kan, ya termasuk ini bansernya polisi yang jaga di situ kan jadi heboh tonggo-tonggo ini kan. Mayit tangi meneh, mayit tangi meneh gitu ya. Oh ini lagi konsentrasi ngurusi maulid, ini kan punya gawe satu kampung ya, ngurusi maulid. Ini kok ya ada tonggo sing mati urip meneh. Bangun mayitnya bangun, akhirnya dipanggilkan dokter. Dipanggilkan dokter. Kalau nggak salah saya dari beberapa informasi sempat minta makan. Ya, dipanggilkan dokter, akhirnya dicek nadinya ada, diinfus. Ya diin, diinfus. Nah, Maulid berjanji selesai dibaca karena kalau jamuri kan keliling baca Maulid berjanji. Nah, selesai Maulid dibaca, saya ceramah. Saya ceramah. Selesai ceramah kan doa. Menurut riwayat selesai saya doa, mayitnya meninggal lagi. Mayatnya meninggal lagi. Ya udah, ini saya ambil pelajaran saja. Mayat saja kalau ada asrokol mau bangun. Lah sing urip kok ora gentangi iki lho. Lus mayat mati gelem tangi. Masa sing urip ora gelem tangi, enggak mau bangun ini kan ya termasuk aneh bin ajaib. Ya, masih kadang yang yang enggak mau bangun, enggak mau bangun ini enggak apa-apalah kalau enggak mau bangun tok mesti enggak apa-apa ya. Tapi kalau nggak mau bangun terus nyalah-nyalahkan yang berdiri maulid, ilah itu loh yang gelatria. Ya kalau nggak mau berdiri ya nggak apa-apa, tapi jangan nyalah-nyalahkan yang berdiri. Karena kita kalau berdiri di maulid itu sunnah gitu loh. Bukan apa namanya, bukan sekedar adat. Enggak, memang itu sunnah. Kenapa sunnah? Lawan kita lagi muji Nabi Muhammad SAW. Mahalul qiyam itu kan kita lagi menggambarkan rasa rindu, rasa senang kita dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dengan kalimat syair kita puji Nabi Muhammad SAW. Nah kalau kita muji Nabi ya adatnya orang muji itu ya berdiri. Bukan orang muji itu du, duduk menyampaikan puisi. Masuk saya mau menyampaikan puisi untuk anda wahai Bapak Presiden. Aku tak lungguh ya ngawur. Mau menyampaikan puisi ya dia berdiri. Nah kita kan lagi bersama-sama menyampaikan puisi kepada Nabi Muhammad SAW. Ya kita berdiri dan berdiri menyampaikan puisi pujian kepada Nabi itu sunnah yang dicontohkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya dicontohkan Nabi bagaimana? Ya Nabi dipuji oleh lebih dari 40 sahabat Semuanya posisinya berdiri menghadap Nabi Muhammad SAW Kemudian menyampaikan pujian pada Nabi Dan Nabi senang, tidak pernah menolak, tidak pernah marah Bahkan Nabi Muhammad SAW membuatkan mimbar khusus di masjid untuk sahabat yang pandai memuji Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang pandai bersyair membela Islam dibuatkan mimbar khusus, bahkan didoakan semoga engkau dikuatkan oleh malaikat Jibril. Allahumma ayyidhu biruhil kudus. Ya Allah, jadikan dia itu mendapat pertolongan kekuatan dari malaikat Jibril alaihi salam. Makanya yang suka muji-muji Nabi dengan ikhlas dengan baik, ya semoga juga malaikat-malaikatnya, ya minimal malaikat yang yang biasa, kalau nggak malaikat Jibril kan ya lumayan tuh ya. Ya kan? Malaikat-malaikat yang mulia insya Allah akan menguatkannya dan memberikan pertolongan kepada kepadanya sehingga dia terus akan kuat muji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya sambil berdiri muji Nabi, sambil ber berdiri. Ya contohnya tola al-badru alaina. Itu kan juga pujian sambil berdiri diiringi irama musik rebana kan? Tala'al badru alaina. Musik rebana. Dan memang anehnya wazan syair rebana Tala'al badru alaina ini seperti yang saya sampaikan dalam berbagai ceramah, anehnya itu kok bisa mirip sama Indonesia Raya ya. Indonesia tanah airku aku berdiri jadi pandu ibuku. Stop. Gitu ya. tala al-badru alaina min thaniyatil wada wajib syukru alaina ma da'a lillahi da'a أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع Ayuhal mab'uthu fina Cita bil amril muta Sampai di situ dulu Sama enggak? Eh, enggak saya pas-pas kan memang pas Ya memang pas Kalau dibalik طلع البدر alaina Indonesia tanah airku tanah tumpah darahku di sanalah aku jadi pandu ibuku salah enggak aneh kan dan semuanya juga sama. Tola al-badru alaina ngajak nyanyi Indonesia Raya juga ngajak. Tola al-badru alaina hari Senin. Indonesia Raya juga hari Senin. Makanya kalau menurut saya mungkin leluhur-leluhur bangsa ini menurut saya kan boleh aja toh. Leluhur-leluhur bangsa ini mungkin buat upacara hari Senin tutup peringatan Maulid Nabi. Karena Nabi lahir hari Senin. Jadi mungkin itu ta'zim pada Nabi Muhammad SAW mungkin kan bisa aja tuh yang namanya aja kemungkinan tuh Kan boleh-boleh saja orang ngomong mungkin ya. Enggak salah. Kalau kemiripannya terlampau banyak padahal WR Supratman pengarang lagu Indonesia Raya beliau itu sampai hari ini saya kalau baca literaturnya sejarahnya masih khilaf agamanya apa. Ya kan? Masih khilaf, ada yang mengatakan muslim, ada yang mengatakan non muslim, W.R. Supratman. Belum belum cekto yang mana agamanya menurut sejarah. Masing-masing punya penda, pendapat. Lah kok anehnya lagunya bisa podo sama Tola Al-Badru Alena ada apa ini? Kalau buat saya, ya itu Allah pengen menunjukkan kalau Indonesia ini adalah tanah ahlus sunnah wal jamaah. Indonesia adalah negeri yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Indonesia ini negeri yang diamankan oleh Allah. Buktinya apa dicintai Allah? Jenengan cari keliling dunia. Tidak akan ketemu suatu bangsa dengan jumlah anak cucu Nabi Muhammad SAW yang lebih banyak dan lebih besar dari Indonesia. Di Indonesia ini putu-putune Kanjeng Nabi turah-turah. Wah, ada orang yang rotok gaya. Oreneng oh, ki putune Kanjeng Nabi. Oreneng mau oh, putune Kanjeng Nabi sereneng. Gak ada itu cucu Nabi itu gak ada. Wong anaknya Nabi itu perempuan kok. Anaknya Nabi itu perempuan, yang lain kan putus. Yang punya anak itu Fatimah Zahra itu kan itu perempuan Hasan Husin dan seterusnya. Tapi putu Nabi ki ora eneng kuwi putune Ali. Ini wong rodok yang gladrah ya gendeng ya edon gitu. Wong Nabi sudah bersabda, semua nasab itu akan terputus illa nasabi kecuali nasabku. Nasabku tidak akan terputus sampai hari kiamat. Semua nasab akan kembali kepada ayahnya kecuali nasabku, nasabku kembali kepada putriku Fatimah Zahra. Artinya anaknya Sayyidina Ali dan Fatimah, Hasan dan Husain itu nasabnya bukan cuma ke Ali bin Abi Thalib, tapi nasab yang lebih kuat bin Fatimah Zahra binti Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Orang yang tidak percaya anak cucu Nabi masih ada, berarti dia termasuk golongan orang yang membantah, yang mengatakan bahwasanya Nabi nggak punya keturunan karena anak Nabi yang laki meninggal semua, yang masih hidup yang perempuan Quran sampai turun surat yang menyatakan inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar inna syani'aka sungguh orang yang mencela yang menghina dirimu wahai Rasul bahwasanya engkau tidak akan punya keturunan karena anak laki-lakimu itu meninggal semua yang hidup cuma yang perempuan keturunanmu akan putus enggak ada orang yang menghinamu seperti itu dia yang akan putus keturunannya yang ngomong Allah Subhanahu wa taala. Makanya kabar gembira untuk saudara-saudara saya yang tidak ada keturunan Nabi di muka bumi yang menyatakan Habib itu enggak ada, kabar gembira keturunan Anda dijamin oleh Allah tidak akan sampai hari kiamat terputus. Padahal kita pengen keturunan kita terputus atau langgeng. Kalau putus nanti yang doakan siapa? Kalau langgeng kan enak. Ya, Anak kita punya anak, cucu kita punya anak. Cucunya cucu kita punya anak. Cucu-cucu-cucunya cucu-cucu-cucu-cucu-cucu cucu cucu kita punya anak. Berarti kalau doakan ya Allah ampunilah kedua orang tuaku dan leluhurku. Kita ini padahal kakek yang ke-100 misalnya ya. Dikubur dapat ampunan dari mana? Putumu yang satu siji. Ya putumu yang satu satu doakan kamu kan luar Luar biasa. Makanya kalau orang tidak percaya Habib itu ada, nggak percaya anak cucu Nabi itu ada, keturunan akan putus dan sebaliknya kabar gembira untuk orang yang percaya anak Nabi eh, cucu Nabi itu ada, keturunan Nabi ada dan langgeng, maka sebaliknya dia mendapat doa dari Allah, anak keturunannya juga akan langgeng ila yaumil kiamat. Cukup jelas? Ya. Jadi judul tadi mayit di asrokoli hidup meninggal lagi setelah selesai acara maulid sampai ceramah selesai meninggal lagi berarti mayitnya ahlus sunnah wal jamaah tulen memang dikenal semasa semasa hidupnya almarhumah ini seorang wanita almarhumah ibu-ibu ini jual es kalau nggak salah almarhumah ini paling doyan solawatan paling doyan maulidan hasilnya ngerti tonggone maulidan kok mati sih akhirnya mungkin minta sama Allah tak urip meh gitu ya Walaupun gak, gak, gak pergi janca tak urip Nah tak oke maulid Ini bukan kabar burung Ini beritanya nyata Memang ini aneh tapi nyata Tapi kalau dalam ke dunia moderat, uh, eh, kedokteran Itu bisa bisa dipahami Memang kalau orang meninggal belum 2 jam Bisa terjadi kemungkinan dia hidup lah Lagi dalam arti jantungnya bergerak lah Lagi itu bi, bisa Walaupun bisa tapi kan ya aneh toh Aneh loh Lepas ngenteni maulidnya rampung Kok pas asrokol tang ini kok pas awal tadi ya? Enggak dari awal acara kok nunggu asrokol. Kira-kira ibu nanti kalau mau meninggal mau begitu bu? Bebek beb takone kok yang mati atau beb, ojo atau kok meten Kok meden-medeni saja. Insyaallah semua panjang umur. Amin. Allahumma amin. Ini sekarang udah jam 10 kurang 4 menit. Ya, 10 kurang 4 menit. Kroso atau enggak kroso? Enggak kroso. Jenengan. Ya saya juga nggak kerosok. Jadi insya Allah memang ini majlis nggak panjang-panjang ya. Tapi insya Allah baro barokah. Nanti kita panjang yang Jumat Jumat yang ke empat terakhir pas Kliwon, pas bulan eh, penutupan Jumat bulan Maulid kita akan baca Maulid Simtudurar seperti biasanya eh, dan ada door Ini tidak akan saya pindah, ya, tetap di sini. Nanti dipindahnya sama yang dapat. Jadi yang dapat tak suruh junjung sendiri nanti. Tenang-tenang tidak nih dijunjungkan kawan-kawan ya. ya. semoga eh, belum sampai Jumat terakhir hadiahnya bisa nambah. Entah pitnya yang nambah ya, entah motornya yang nambah atau mungkin ada motor-motoran nambah. nggak ngerti. Ibu-ibu pengen dapat, Bu? Enaknya yang dapat ibu-ibu atau bapak-bapak? Atau satu bapak, satu ibu? Ayah. Ya. Oh ibu-ibu semua. Oh semangatnya Pak, ibu-ibu nggak mau bapak-bapak dapat gitu ya. Ya ini nanti insya Allah kalau saya ada rezeki, saya mau mau cari motor satu atau dua lagi ya insya Allah ya. Wallahualam Amin. Amin. Cari nggak tahu orang parkir mau saya ambil gitu ya. Ini kan banyak teman-teman yang parkir, ini kan banyak di depan ya. Nanti cari satu atau dua lagi yang satu mungkin, yang satu mungkin khusus, yang satu mungkin khusus untuk yang saya lihat aktif sebagai relawan Raudhoh. Iya. Mau saya catat nama-namanya, dapat berapa orang gitu. Nanti saya kopiok di antara teman-teman itu. Tapi yang kita motor kegedean yuk bocah-cahku ya, bocah cilik masuk kayak motor. Gak usah ya. gak usah ya, Bu ya. gak usah ya. Tambah satu aja ya. Teman-teman relawan kasih motor-motoran saja ya. Nanti tidak tahu kita lihat eh, rezekinya bagaimana. Saya itu nggak mau banyak ngomong, pokoknya ada taruh, ada ta taruh. Karena saya nggak mau mikir, jurus saya ojo mikir, kakek mikir nanti budek. Ya, jadi nanti Jumat keempat, Buktas Kliwon, semua yang mencatatkan nama yang udah saya bagikan nanti ya jemaat terakhir mau nyatet di situ mau nyemplungkan semua berkesempatan dapat termasuk itu bansernya termasuk itu linmasnya termasuk itu teman saya yang jaga parkir di pojok sana gitu ya lu beb aku parkir neng kono beb yo ya, parkir neng kono penting tulisan jenengmu no kotak kan begitu nah yang di rumah yang nonton ini ini Mary mesti ya kan yang nonton ini mesti Mary nah buat yang yang nonton sekali waktu datang ke Raudhah. Makanya jangan cuma nonton toh. <laughs> sekali lagi datang ke Raudhah. Yang dengar jangan cuma dengar toh. Sekali waktu datang ke ke Siapa tahu nanti motor ini jadi rezeki Anda. Nah, termasuk anak-anak saya juga mau saya kasih nanti yang biasa ikut Anis itu kan ikut pengajian terus tuh Anis tuh ya. Oh ya, siapa tahu Anis yang dapat kan bapaknya yang untung. Pokoknya mau adil, mau A, adil. Semua yang hadir di sini berkesempatan untuk dapat hadiah. Gak pilih kasih Habibnya berkesempatan Ustadznya berkesempatan Santrinya berkesempatan Yang masak di atas protes Kulobib Jibu tenang Yang masak di atas juga berkesempatan Semuanya berkesempatan untuk dapat Kira-kira senang atau gak senang? Senang ya Semoga uh, bisa sering-sering ngasih hadiah Amin Allahumma Amin Kalau gitu tuh rasanya hidup tuh enak punya tujuan, cari duit ada tujuannya. Apa? Bagi-bagi hadiah. Kan sih? Golek duit nggak apa, simpen. Buat apa? Masa depan, sesok mati. Repot. Masa depan, masa depan. Masa depan kok akhirat. Masa depan itu akhirat. Cukup jelas? Uh, ini ada sedikit pengumuman dan permohonan doa coba kita bacakan. Minta doa untuk kesehatan Siti Barokah dan anak-anak agar sehat jasmani dan rohaninya ya juga minta doa untuk Ibu Suwarti. Semoga diangkat penyakitnya dan diberi kesehatan sehingga tidak perlu operasi. Amin. E, dan teruntuk semua yang sedang sakit yang di rumah maupun yang hadir di sini e, terutama ayahanda saya semoga disembuhkan dari segala macam penyakit yang dideritanya. Kemudian untuk Ali Mustafa yang sedang melakukan training di Rumah Sakit Kendal Semar Semarang. Mugi diparingi kuat dan sabar. Amin. Andi Ahmad yang sedang training di Rumah Sakit Muwardi, semoga diparingi kuat dan sabar. Amin. Kemudian untuk Bapak Subargiano yang sedang sakit gula, mohon diberi kesembuhan dan pulih seperti sedia kala luka dan sakitnya. Amin. Kemudian untuk Alek Ketut Permadi yang ada di Batam, Andika Ferawati di Solo, Didik Kidul Sudiro di Batam. Semoga uh, jadi anak-anak yang sukses dan selamat dunia akhirat. Kemudian untuk Sri Hartini eh, yang ada di Pocol sini semoga eh, diangkat menjadi pegawai negeri atau guru. Amin. Kemudian untuk Bapak Sugiyarto yang sedang sakit karena kecelakaan mohon minta doa supaya lekas sembuh di rumah sakit Kusati. Amin. Insyaallah segera sembuh dan sehat, lebih sehat dari sebelumnya. Al-hadiniyah wa ala kuniyatin jamiatin nafi'ah wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. mustaqim. Amin. Saksikan pameran kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hari Sabtu dan Minggu 11 sampai 12 Januari di gedung Bustanul Asyikin di tempatnya Habib Syekh Semanggi jam 8.30 pagi sampai jam 4.30 sore itu untuk perempuan, jam 6 malam sampai jam 9 malam untuk laki-laki. Harga tiket masuk hanya 5.000. Itu pameran tentang replika peninggalan-peninggalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eh, temanya tak kenal maka tak sayang. Jadi yang pengen tahu uh, sepatunya Rasul seperti apa, cangkirnya Rasul seperti apa itu ada replikanya, itu ada pamerannya tanggal 11 dan 12. Kemudian hadirilah estafet Maulid Al-Barzanji Jamuri putaran ke-9. Ya. Ini khusus untuk ibu-ibu namanya aja Jamuri kan? Ya, ibu-ibu, saya mohon kehadiran ibu-ibu semua termasuk yang mendengar mendengar suara saya ini dimanapun berada. Putaran Jamuri estafet yang ke-9 besok sore jam 3 atau Ba'dal Asar sampai selesai tempatnya di Pendapi Balai Kota Surakarta. Di Pendapi Balai Kota Surakarta. Ibu-ibu hadir semua ya. Karena insya Allah yang ceramah saya. Insya Allah yang ceramah saya. Kalau bukan saya juga hadir semua. Nah kalau saya yang ceramah jenengan itu hadirkan saya lebih senang saya lihat. Uh, bolo-bolo saya yang biasa keroboh ada di sini ya. Insyaallah sehat walafiat semuanya bisa hadir. Mari kita tutup majelis ini, jangan pulang dulu ya karena kita setiap Jumat kan makan bersama ya. Mari kita tutup majelis ini. Sudah siap yang makan? Panitianya? Ya, sambil berdoa panitia boleh sambil mengedarkan ya.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 hadiahnya satu lagi motor VR milik saya yang ada di depan. Usianya baru dua bulan, BPKB-nya juga belum keluar. Keluarnya mungkin ya 9 bulan rata-rata BPKB sekarang ya. Tapi atas namanya memang saya buat atas nama salah satu santri saya. Jadi siapa dapat itu bisa dibuat usaha, bisa dibuat usaha. Senang atau enggak senang? Senang, lumayan kok itu 22 juta harganya. Ada yang mau? Nok mau ras itu loh. Ada yang mau? Ada yang mau? Masya Allah, senang saya dengarnya ya. Jadi mulai mulai besok motor vr jangan dipakai. Tolong dibersihkan, dicuci, kemudian dikerukupi, diukupi kalau perlu. Artinya dikerukupi yang yang bagus, di, disiapkan itu untuk menyenangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian semoga manfaat. Silahkan makan bersama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.